الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافينا وقرة عيوننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه وتابعين وتابع تابعين من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد الرفعي وسيدي باهولين الشبندي وسيدي أبي حسن الشاذلي ثم إلى سيدي شبد القادر الجيلاني ثم إلى سيدي أبي مدين المغربي ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية ثم إلى رؤوس جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيد الحبيب بكر سكران وعلي بكر سكران وعبد الله بكر العدوس وبكر عبد الله العدوس علني وسيد فخر وجود شيخ بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيخ الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى أرشد الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشعلي بن عبد الله باراس ثم إلى سيد الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي وأسلم فرهم ثم إلى رسيدي الحبيب حسن بن صالح البهر الجفري والحبيب عبد الله بن سلم داهر ثم إلى رسيدي وحبيبي أبي بكر بن عبد الله بن طالب على تاسع وصلي فره ثم رسيدي والشيخ وقرة الله بن علي بن محمد بن سلام شيخ شيولده ثم إلى رسيدي والشيخ وقرة الله بن محمد أنيس بن علو الحبشي والوالده وصلي ما مشايخه وتلاميذته وإخوته وإخواني جدي أحمد عبد الرحمن عدو جدي عبد الرحمن بن زين على عدو جدي علي بن محمد الحبشي وجمع أزواجه جدي وجزار طلحة ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم آه، وجميع أموات أولياء هذه البلدة وصليها ثم إلى أرواح جميع من كان في سابق حاضر معنا في مثل هذا المجلس أن الله يغفر لهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم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 Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, edisi malam hari ini khusus edisi Sya'ban. Kita akan bahas malam nisfu Sya'ban. Karena insya Allah malam Jumat depan itu pas malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban. Dikatakan nisfu Sya'ban karena berada di pertengahan bulan Sya'ban. Kalau kita bilang Purnomo Sidi ya. Malam Purnomo Sidi tapi Purnomo Sidi Sya'ban. Memang kalau kita lihat di ajaran Islam itu setiap menjelang Purnomo Sidi kita disunahkan puasa. Ya kan? Setiap tanggal 13, 14, 15 atau dibilang poso mutih, ayam bid, ya, puasa putih. Bukan puasa putih makan serba putih bukan ya. Tapi nama puasanya puasa putih, ayamul bid. 13, 14, 15. Rahasianya apa? Tentu yang tahu cuman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ya, Di antara hikmahnya Karena kita nyambut rembulan di kala purnama itu kan indahnya luar Luar biasa Dan itu full-fullnya energi bulan Rembulan itu kan punya energi yang menyebabkan pasang dan surut Jadi mungkin ada pengaruhnya untuk tubuh manusia Kalau yang namanya laut aja bisa pasang surut gara-gara rembulan, mungkin tubuh kita tuh juga ada pasang surutnya yang kita nggak pahami. Makanya disunahkan puasa mungkin untuk membentengi dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari rembulan kepada tubuh kita. Mungkin judulnya saja hek ma. Pastinya yang tahu cuman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, khusus bulan Sya'ban, Sya'ban ini bulan yang sangat mulia di antara Rajab dan Ramadan ada satu bulan namanya bulan Sya'ban, bulan yang sangat mulia. Yang mana dari namanya saja menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam kitabnya Al-Ghunyah ada satu bab di situ faslun Sya'ban khamsatu ahruf. Bulan Sya'ban itu bulan yang terdiri namanya dari lima huruf. Shin, Ain, Ba, kemudian Alif dan Nun. Sya'ban. Shin wa ain wa ba wa alif wa nun. Fashin minasyaraf. Shin ini merupakan singkatan dari kata syaraf. Syaraf itu artinya kemuliaan. Kemudian wal ain minal ulu. Sedangkan ain itu singkatan dari kata ulu yang artinya ketinggi, ketinggian derajat. Wal ba minal bir. Sedangkan ba itu singkatan dari kata albir yang artinya kebajikan. Wal alif minal ulfah. Sedangkan alif itu singkatan dari kata ulfah yang artinya adalah kasih, sayang, kerukunan, kesatuan. Wan nun minan nur. Sedangkan nun merupakan singkatan dari kata an-nur yang artinya cahaya. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fahadhil ataya minallahi ta'ala lil abdi fi hadzal syahr. Lima huruf tadi merupakan lima karunia yang Allah berikan kepada hambanya di bulan Syakban yang mulia ini. Artinya, siapa yang betul-betul mengisi bulan Syakban ini dengan ibadah, betul-betul memuliakan bulan Syakban ini, maka dia akan mendapatkan yang nomor satu asyaraf, kemuliaan. Dia akan jadi manusia yang mulia di dunia dan mulia di akhirah. Kemudian dia akan menjadi manusia yang ulu, yang mencapai derajat ketinggian, kemuliaan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan naik derajatnya. Kemudian albir, dia akan dilimpahi Allah kebajikan. Allah akan menggerojokkan, mengguyurkan, melimpahkan kebajikan pada orang tersebut. Wal alif minal ulfah, dia akan mendapatkan juga curahan kasih sayang Wanun minan nur dan dia akan diliputi oleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Wa huwa syahrun tuftahu fihil khairat." Di bulan Sya'ban ini segala kebaikan dibuka. Yang baik-baik itu di, dibuka. Kenapa? Nah, karena judulnya pintu menuju Ramadan. Gambaran saya begini ya. Kita ini kalau mau, mau masuk sebuah kota, kota yang megah, kota yang indah. Itu sebelum masuk perbatasannya itu kira-kira dibuat indah atau enggak indah? Indah. Gapuranya dibuat bagus atau enggak bagus? Bagus kan? Nah ini gapuro untuk masuk bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Gapuronya di situ. Makanya bulan Sya'ban ini diindahkan oleh Allah, dihias oleh Allah Subhanahu wa taala. Watutroku fil khotiat hal-hal yang buruk yang salah-salah hendaknya di bulan ini sudah mulai betul-betul ditinggalkan sehingga oleh Allah dihapuskan segala dosa dan dianjurkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan ini dikatakan sebagai syahrus sholah ala nabil mukhtar bulan untuk banyak solawat kenapa diperintahkan banyak solawat sebagian pendapat mengatakan ayat yang berbunyi Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim barik alaih ayat tersebut turunnya di bulan Sya'ban ya ayat tersebut turunnya di bulan Sya'ban jadi memang perintah perintah untuk banyak solawat, perintah untuk solawat. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma wa sallim alaih. Perintah ini turunnya di bulan Sya'ban. Makanya kalau ulama mengatakan bulan Sya'ban bulan solawat itu bukan bid'ah. Itu bukan ngarang ah, ngarang, itu bukan ngada ngada, itu bukan asmuni asal muni enggak. Ulama itu muninya ya Al-Quran Ulama itu muninya ya hadithnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ulama itu muninya wahyu yang turun ke dalam ha hati dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita-kita ini asal bunyi dipas-paskan enggak begitu. Nah, para ulama radhiyallahu taala karena mengerti Allah menurunkan ayat tersebut di bulan Syaban, maka mengajak umat Islam untuk memperbanyak solawat di bulan Syaban. Ya, menindaklanjuti perintah Allah ter tersebut. Nah, hikmahnya apa kok di bulan Syaban? Pintu gerbang menyambut Roma Ramadan. Sehingga ada isyarat kalau kita Syaban ini betul-betul banyak solawat, nanti masuk Ramadan itu udah bersih, dosanya habis. Kalau dosanya habis, hatinya bersih, ya masuk Ramadan itu enak. Dikasih hadiah apapun oleh Allah bisa dirasakan. Sudah diistirahatkan sehingga nanti Ramadan ibadah itu seger. Ibadah itu bisa krosok enak-enaknya. Bukan seperti sebagian orang kalau Ramadan justru merasa capek, Ramadan justru merasa sakit. Jadi penyakit yang nggak pernah datang itu kalau Ramadan keluar semua ini. Ya, yang sering alasannya mah saya kambuh. Loh, kambuhnya kok cuman bulan Ramadan. Ini tensi saya ini sekarang ngedrop. Ngedropnya kok cuman bulan Ramadan. Dan itu diucapkan ya, diucapkan. Kalau orang-orang yang soleh tidak begitu, meskipun sakit tensinya ngedrop atau tensinya ting tinggi, emaknya kambuh ditanya, "Gimana kamu?" "Seger saya, sehat saya." Karena semangatnya melebihi penyak penyakitnya. Wa yuzadu fihi rizqul mu'min. Dikatakan di bulan Ramadan nanti rezekinya mukmin itu nam, nambah. Kadang kita mikir rezeki itu cuma bab duit. Duitnya nambah. Nyatanya sekarang Ramadan ibu-ibu duitnya tambah kurang. Betul ya Bu ya? Bahkan ibu minta tambahan apa bu? Gajinya ditambah gitu ya. Pak ini pengeluaran Ramadan meningkat. Jadi tolong ditambahi jatah Roma, Ramadan. Nambah ini apa namanya permohonan dari ibu-ibu. Pengeluarannya lebih banyak. Nah karena pengeluarannya lebih banyak berarti pemasukannya juga lebih banyak. Yuzadu fihi rizqul mu'min. Secara nalar berarti rezekinya nam, nambah. Bulan yang lain nggak bisa ngeluarkan duit segitu. Tapi kalau Ramadan kok bisa? Berarti rezekinya di Ditambah meskipun keluarnya lebih banyak. Tetapi sebetulnya rezeki yang yang dimaksud bukan cuma dohir, rezeki batin. Ilmunya ditambah, nur cahayanya ditambah, rosonya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan semua itu, pintu gerbangnya adalah bulan Sya'ban. Siapa yang mengagungkan Sya'ban ini sebagai pintu gerbang untuk Ramadan, ya dia akan dapat tapi kalau nganggep Syakban Allah podo wailah sasi kape podo goblok. Jengkel saya kalau ada orang begini. Sasi iki kabeh itu orang bo bodoh. Lawang baru dia masuk bulan kelahirannya aja udah beda. Ini bulan kelahiran saya loh ya. Allah sasi kabeh podo. Mau bulan kelahiranmu, mau bulan kamu nggak lahir, itu semua sa sama. Artinya kalau beda. Ini ada momen tertentu ini penting. Ini kan bulan kelahiran saya. Oh ini hari kelahiran saya, ini apa namanya jam kelahiran saya. Oh ini bulan pernikahan saya. Oh ini bulan lahirnya anak saya. Dijadikan beda rasanya. Tetapi yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kita katakan Sya'ban ki beda. Sya'ban itu beda. Dia mengatakan bodoh, wae. Nah, ini orang yang bodohnya luar biasa. Jenengan nggak usah ikut ikut. Paham ya? Apa yang paham? Mesti sih dileng goblok ya itu ya mau. Goblok gitu ya. Lah saya nyari bahasa Indonesia yang pas itu enggak ketemu gitu ya. G O B L O K itu memang bahasa bahasa Jawa yang mantep plek untuk ngasih titel buat orang-orang yang nyet bodoh nih rairam gitu kan ya. Bodohnya luar biasa. Kok kita memuliakan satu bulan enggak boleh? Ya, mengagungkan satu bulan enggak boleh. Nah kalau di bulan itu turun perintah untuk solawat. Kira-kira bulan itu kita agungkan enggak? Ngagungkan yang kita agungkan apanya berarti? Al-Qur'annya. Wahyunya Allah kita senang nih dapat perintah solawat. Karena berkat perintah solawat itu langsung derajat kita nak naik. Innallaha wa malaikatahu. Di situ ada ada ada isyarat. Allah malaikat solawat solawat oh, ya. Kalau kita solawat berarti nanti kita juga disolawati oleh Allah kita juga disolawati oleh malaikat dan kita kan tiru-tiru Allah kita tiru-tiru malaikat berarti kita ini masuk dalam kelompoknya para malaikat kelompok yang baik baik ashabul yamin bukan ashabul shimal golongan kanan bukan golongan kiri nah dapat hadiah seperti itu kan ya mestinya seneng makanya bulannya dimuliakan kebetulan juga kok di bulan syaban ini ada malam nisfu syaban ada yang ngomong, udah besok Saban enggak usah diagung-agungkan. Ada ndak sih ngomong gitu? Ora usah nganggo salat-salat barang, enggak usah salat-salat. Wong salat kok dilarang. Enggak usah baca doa-doa malam besok Saban itu enggak ada tuh doa malam besok Saban itu bid'ah, sesat. Dungo kok bid'ah sesat. Kan aneh toh? Aneh enggak? Kalau nonton TV enggak jadi masalah. Ngikuti berita pilpres per detik itu loh. Nggak jadi masalah update berita, nonton ini, nonton ini ya. Pengen tahu perkembangan pil pilpres. Padahal presidennya siapapun jenengan ya tetap harus cari duit. Betul nggak Makanya sekarang nggak usah ngurusi presidennya sampai boleh golek duit gitu aja kok repot. Paham nggak Nah, presidennya siapapun nanti jenengan terus mau nganggur nyantai untuk duit jorah ya Betul kan ya? Makanya nggak usah gagas nanti presidennya siapa, 9 Juli tinggal ke bilik suara milih hal, gitu kan ya. Milih yang mana sing jenengan seneng, yang mana karepmu. Ya gitu aja kok repot. Yang penting baca bismillah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Apa? Maksud saya Ini loh perhatian kita ini kalau pada pilpres kan luar biasa Nah, mbok masuk bulan Syakban tuh ya perhatiannya juga luar biasa. Ini ngungkuli pilpres, nisfu Syakban itu derajatnya luar biasa. Lah mbok kita tunggu-tunggu ya. Oh, malam nisfu Syakban sudah dekat. Bagaimana persiapan saya? Nanti malam nisfu Syakban saya mau ngapain ya? Apa yang bisa saya lakukan ya? Ben gogrok dari langit itu runtuhan derajat runtuhan kebajikan ngumpul ke diri saya. Caranya bagaimana ya? Mikirnya mulai sekarang. Saya udah mikir, jenengan tinggal nikmati saja nanti. Tenang, tenang. Nanti saya umumkan di akhir majelis. Iya, setuju? Nyampe mana tadi? Ya, pilpres aja yang diingat. <laughs> ya kan? Banyak orang tuh nanya, "Abib milih siapa?" Yo, milih tapi nanti aja, 9 Juli. Ya toh? Nah, kan belum tentu yang mau milih belum tentu hidup, yang dipilih juga belum tentu umurnya pan panjang. Betul kan ya? Ya, mogo-mogo semuanya panjang umur. Yang dipilih panjang umur, yang milih juga panjang umur. Nah, karena belum tentu sampai 9 Juli, makanya nggak usah mikir 9 Juli. Mikir aja seka, sekarang. Saiki aku meh ngaji, sesuk yo nga, ngaji. Karung golek pangan go anak bojo. Selesai. Cocok? Oh, ini semua pikirnya lagi heboh ke sana tuh. <laughs> Sa Indonesia kok mikirnya ke sana semua. Yang pokok tambah lali mikir salat tuh sholat salat. Ya, mikir ibu-ibu lho, utang posone akeh belum dibayar. Pikiran. Ini utang poso sampai tanggal gini belum dibayar lah dipikir gitu kan? Eh Bu, ayo jujur, masih punya utang enggak? Nah, sebagian enggak, sebagian masih gitu kan. Ya, biasanya yang nom-nom tuh yang doyan utang gitu. Ya, Bu ya. Kalau yang tua ya memang nggak ada headnya lagi mau utang dari mana gitu. Jadi utangnya paling karena capek, sakit gitu kan. Ya, kalau muda-muda itu kasih waktu satu tahun utangnya nggak lunas-lunas padahal cuma tujuh, nggak lunas-lunas. Betul, Bu? Orangnya hadir di sini? Lo ngaku tuh di atas hadir. Utang puasa ya. Nah, di bulan Sya'ban inilah turun surat uh, turun ayat perintah untuk sholawat. Makanya yuk kita maksimalkan. Saya mau ngajak jenengan mulai hari ini sampai malam Jumat kita khatamkan sholawat munjiah seribu kali. Setuju? Ya, kita bagi tujuh ya, bagi tujuh hari. Jadi satu hari seratus berapa? Dua puluhan kira-kira ya. Seratus tiga puluh ya. Satu hari 130 lebih berapa nanti dipaskan lah. Seratus sisanya di hari ketujuh dirampungkan ya. Nah, hatamannya nanti hataman munjiahnya di sini. Malam Jumat depan saya mau adakan, tapi majelisnya dimulai tepat sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita akan baca doa nisfu syaban. Caranya bagaimana? Kita akan sholat sunnah awabin. Kalau ada orang yang golongan ruwet-ruwet, sunnah apa? Gitu? Sholat apa gitu ya? Ya biar gak ruwet makanya tak cetokkan. Sholat sunnah awabin. Sholat sunnah antara maghrib dan Isya. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Sebanyak enam rakaat. Dua rakaat salam, baca Yasin, doa. Dua rakaat salam, Yasin, doa. Dua rakaat salam, Yasin, doa. Kalau ada yang nanya, habis sholat kok moco Yasin, kok dungo nengopo, Mikiro. Mau belajar Al-Quran, belajarlah hadis. Orang kalau mau doa itu dianjurkan muji-muji Allah Ta'ala. Dikatakan orang yang selesai baca Al-Quran, dia kalau doa, doanya tidak ditolak oleh Allah. Makanya baca Al-Quran. Lah kok milih Yasin yang apa? Karena surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. Ada riwayat lemah yang mengatakan surat Yasin sesuai niat orang yang membacanya. Lah kalau kita tawasul dengan Al-Quran, itu juga sunnah. Karena Al-Quran kalau kita baca jadi amal soleh. Jadi tawasul kita dengan surat Yasin adalah tawasul kita dengan amal soleh kita baca surat Yasin. Itu cukup sebagai dalil untuk bungkem mulutnya orang-orang yang rodo'u usil. Galak ya Habibnya ya. Nah kalau Syaban kan mulai keluar sebaran macam-macam gitu loh ya. Biar nggak bingung yang di rumah itu. Jadi baca Yasin begitu. Habis Sholat, Yasin. Malaikat kan seneng nih ya. Masya Allah, kita sholat ratau. Oh, saya ikut melu sholat. Malaikatnya senang, Masya Allah hamba Allah ini. Rahmat guyur dia. Angkat tangan, tunggu meluk. Malaikat juga ikut. Doa bersama-sama. Loh kenapa doa bersama-sama? Yang nih dewi surungannya kurang kuat. Kalau nyurung tuh bareng-bareng maka jadinya en enteng. Dalilnya mana? Nah itu jenengan kalau sholat itu kan ya dungo bareng-bareng. Sholat itu kan as-sholat. Sholat itu doa. Sholat berjamaah. Gak ada anjuran sholat atau izin tuh gak ada. Ya, untuk yang fardu-fardu anjuran sholatnya ber jamaah. Untuk apa? Untuk nyurung yang sholatnya kurang khusuk, kurang khusuk, biar bisa na naik. Yang sholatnya kurang pas, kurang pas, biar bisa naik. Sedangkan sholat itu doa. Makanya sholat yang menjadi rukun, ya suratnya surat doa, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu coba kalau dilihat urutan doa, tahmid, kemudian kita muji Allah, setelah itu kita nunjukkan ibadahnya, setelah itu minta tolong kepada Allah. Minta tolongnya apa? eh dinas suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta 'alaihim sampai A, sampai akhir. Setelah itu kan diwakili imam mintanya, imam yang minta dulu. Setelah itu kita bareng-bareng amin. Itu kan doa ber jamaah. Jadi kalau ada orang tidak mau dongo dipimpin imam pada sholat orang usah sholat dulu ya. Paham? Imam nggak itu nggak boleh habis habis sholat baca doa imamnya baca doa terus yang lain ngamini nggak ada dalilnya lah kamu mau sholat ki ngopo. Jadi kamu tuh sholat kamu baca doa yang mimpin siapa? Imam. Kamu tinggal ngamini. Bahkan Nabi menjamin siapa yang iman apa im, aminnya bareng dengan aminnya imam dan bareng dengan aminnya malah ekat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasul ngajari imam ngomong iki sing cetok, makmum amini ojo kesusu, do bareng-bareng biar kompak, biar bagus. Bahkan diatur sama Nabi cara ngamini nih. Orang mau amin amin amin enggak diatur bareng-bareng amin kan diatur bareng bareng untuk apa nyurung doa biar doanya cepat naik makanya orang yang mengatakan doa habis sholat dipimpin sama imam itu beda ah gitu ya itu sesat sebetulnya dia nggak belajar dari so sholat lah ngapain tadi dia sholat gitu kan paham ini Bapak Novel tadi ngomong rosa sholat sana, oh digodalil ya. itu maksudnya mikiro gitu loh ya Ya sholat itu wajib, fardu kita wajib so sholat. Tapi hakikatnya sholat kamu nggak dapet. Kalau kamu nggak ngerti apa maknanya sholat. Nah ini sholat pun juga berjamaah, doa berjamaah. Makanya kita mintanya nanti juga berjamaah, bareng bareng. Siapa tahu nanti ada satu yang diterima sama Allah kan yang lain juga katut dapat. Seperti kita ngetok pintu loh. Kalau ngetoknya bareng-bareng salah siji dibuka iran ya liane tinggal melu. Bukakan eh, lewat sini, lewat pintu sini, lewat pintu sini ya. Kadang dibuka isteng kono kok ya. Tinggal masuk semuanya kan seperti seperti itu. Jelas, Bu. Apanya? Setiap saya nanya apanya, guyu bingung soalnya kakek yang diterima. Ya, terlalu banyak yang yang diterima. Nah, ada malam namanya Nisfu Sya'ban. Kita siap-siap nanti malam Jumat depan ya khusus. Jadi kita minggu depan tuh ngajinya dua kali, malam Jumat sama malam Sab Sabtu. Malam Sabtu seperti biasanya, malam Jumat agak beda. Jenengan sebelum maghrib kumpul di sini ya. Sebelum maghrib kumpul di sini. Beb saya nggak sholat, perempuan berhalangan. Gimana? Datang aja. Nanti waktu sholat nggak usah ikut sholat. Waktu baca yasin merungok kewai. Enak apa? Waktu baca yasin jangan ikut baca, cukup dengar, dengarkan tapi ojo SMS-an. Dengarkan karena asami kal qari, orang yang mendengarkan itu dapat pahala seperti orang yang membaca. Bahkan para ulama mengatakan kalau yang mendengarkan itu lebih khusyuk, ganjarannya mengalahkan yang membaca. Kadang baca tapi ini ya, baca ke sini, entar ngirik sana, ngirik sini, enggak khusyuk. Ya, ganjarannya kalah sama yang mendengar mendengarkan. Mendengarkan itu bisa jadi pahalanya lebih tinggi tinggi dari segi kehusuan. Selesai mendengarkan kan waktu baca doa kan boleh. Kalau baca doa Bu, boleh. Nanti baca doa bersama-sama. Doanya bagaimana, Bib? Saya akan bagikan nanti malam Jumat. Jadi yang nggak datang malam Jumat orang keduman nih Silakan cari di buku-buku yang lain banyak gitu kan ya. Hadir malam Jumat sebelum maghrib di sini. Kecuali yang berhalangan. Yang berhalangan datangnya pas maghrib gak jadi masalah. Wudhu di sini boleh lebih bagus kalau udah wudhu dari rumahnya ya. Jadi nanti waktunya tidak habis untuk untuk wudhu. Ya bawa rukuh ibu-ibu bawa bawa rukuh. Solatnya nanti di mana? Kalau nggak hujan tidak di sini. Kalau tidak hujan malam itu sudah saya niatkan insya Allah peletakan batu pertama pondasi musola rodotul jannah gambar itu. Jadi kita akan sholat di atas tanah yang masih nggak karu-karuan gitu ya. Ini kan sudah dirobohkan, cuma tinggal dikit saja insya Allah Sabtu salat selesai. Nanti Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya rapi, rapikan walaupun nggak ada atapnya kita gelari dulu di situ diberkati sholat malam nisfu syakban, Maghrib sampai i, Isya zikir bersama. Sama kita minta hajat pada Allah Subhanahu wa taala. Selain hajat-hajat yang besar, hajat kecil saya bangunan itu rampung. Itu hajat kecil. Itu hajat kecil karena masih banyak hajat yang jauh lebih besar. Kalau itu udah hajat besar nanti yang lain jadinya kecil. Paham, Pak? Jangan kok enggak yakin gitu. Boleh dilanjutkan? Nah, malam nisfu Sya'ban. Sebetulnya ada apa yang eh, apa yang terjadi dengan malam nisfu Sya'ban ya? Hmm, coba kita baca sedikit ya. Lailatul Baroah itu. Malam Nisfu Sa'ban itu disebut sebagai Lailatul Baroah, malam pembebasan gitu. Itu orang nanti di situ umurnya ditambah, rezekinya ditambah. Ya, meminta minta jodoh ya minta di malam Nisfu Sa'ban. Yang belum nikah ada? Banyak. Yang mau nikah lagi ada? Lo mungkin dia duda gitu loh ya, ada yang mau nikah lagi. Jangan seutuhan dulu ya Bu ya. Nah, mungkin janda kan mau nikah lagi, masa janda nggak nikah, duda nggak nikah, mungkin mau nih nikah. Yang status menikah nikah lagi juga boleh toh? Boleh. Nggak jadi masalah. Wanita-wanita yang menghalangi suaminya nikah lagi itu telah berbuat bid'ah dolalah. Sebab nggak ada tuntunannya dalam Al-Qur'an dan tidak ada tuntunannya dalam hadis dan tidak ada tuntunannya dari para sahabat maupun para ulama. Tuntunannya adalah sinetron akhir zaman. Betul ibu-ibu? Oh ngaku toh? Makanya ibu-ibu jangan pernah melarang suaminya nikah lagi ya. Iya. Jangan dilarang, ikhlaskan saja sambil dengan dungo, tapi aku ora ikhlas. <laughs> Kalau ngelarang tidak boleh. Cukup mengatakan suamiku, Allah aja mengizinkan, aku tidak bisa malah melarang. Tapi aku sungguh tidak rela jika engkau menikah lagi. Sungguh karena aku mencintaimu dan aku tidak bisa membagi dirimu dengan siapa-siapa. Wah, romantis. Ini istri yang romantis. Suaminya jawab, "Terima kasih atas izinmu tadi." Ya. Tapi Rasul mengajarkan kalau kita punya sesuatu hendaknya dibagi-bagi. Suaminya pintar, Bu. Boleh dilanjutkan? Pintar Intermezzo sedikit biar rodok seger <laughs> biar rodok melek. Nah, yang mau minta judul di malam tersebut ya Monggo diunjuk. Wong saya mempersilahkan diri saya sendiri kok. Saya itu kalau ngomong gitu sebetulnya tuh mempersilahkan diri saya sendiri. Jenengan kan udah paham. Lah sekali-kali saya dibilang, bib, monggo diunjuk" gitu loh ya. Biar saya bisa mandek, bisa minum. Tak tunggu dari tadi. Yang nganterkan telepon pun tidak ngomong, "Monggo diunjuk, bib. Masa Ajun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله تعالى في ليلة نصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطئ رحم أو امرأة تبغي في فرجها وأخبرنا أبو نصر عن والده بإسناده عن يحيى بن سعيد عن أروح عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كانت ليلة النصف من شعبان استلى النبي صلى الله عليه وسلم من مرتي ثم قالت والله ما كان مرتي من حرير ولا قر ولا كنان ولا خز ولا صوف قال قلت لها سبحان الله فمن أي شيء كان قالت كان استداؤه من شعر وكانت لحمته من حرير وحسبت وحسبت نفسي أن يكون صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض نسائه فقمت فالتمسته في البيت فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد fahafid fahafidtu min du'ahi sallallahu alaihi wasallam yaqul sajadaka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi ila akhirih ya ini panjang hadisnya saya mau baca yang pendek-pendek aja dikit-dikit ya insyaallah nanti bisa kita amalkan sehari-hari banyak versi banyak kisah yang menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban di antaranya hadis yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Di malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Maksudnya Allah turun itu Allah mendatangi hambanya. Kalau biasanya kan kita mendatangi Allah dengan sholat kita. Itu kita mendatangi Allah dengan doa kita. Kita mendatangi Allah. Nah kalau dikatakan Allah turun ke langit dunia Di antara maknanya adalah Allah mendatangi hambanya Memang secara umum tiap malam Allah mendatangi hambanya Nah bedanya apa dengan malam Isra Sa'ban ini Tawarannya lebih khusus Spesial Tidak sama dengan malam-malam yang yang lain Di situ Allah Ta'ala Fayaqfiru likulli muslimin Mengampuni setiap muslim Illa limusyrikin kecuali orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Muslim tapi menyekutukan Allah. Tentunya bukan kita. Jenengan menyekutukan Allah? Enggak. Tentunya bukan kita. Yang ziarah kubur menyekutukan Allah? Enggak. Tentunya bukan bukan kita. Yang tawasul menyekutukan Allah? Tidak. Tentunya bukan kita. Kadang ada orang yang menggunakan hadit ini untuk memukul muslim yang lain yang melakukan ibadah. Tuh orang yang kekuburan itu loh ya, ziarah-ziarah. Itu musyrik, itu mus musyrik. Tuh orang yang tawasul dengan para wali itu musyrik. Musyrik itu bukan begitu. Musyrik ini adalah orang yang menyutukan Allah dengan benda-benda yang ada. Dengan makhluk-makhluk yang ada. Contoh dia takut sama bosnya. Kalau sampai kamu sholat, kamu aku pecat. Kalau sampai kamu sholat, kamu aku pecat. Terus pikirannya ngomong gini, kalau saya dipecat, saya besok makan apa? Terus saya hidupnya bagaimana? Akhirnya dia tidak sholat gara-gara takut besok nggak bisa makan. Berarti dia menganggap yang bisa ngasih makan adalah bosnya. Ini ada kemusyrikan yang terselubung. Sering orang tidak sadar. Nah yang rotok cetok, misalnya Oh, di desa ada pohon ringin besarnya itu luar biasa. Besarnya luar biasa. Nah, tanahnya dijual, tanahnya di, dijual yang ada pohon ringin tadi. Jenengan disuruh suruh negor, takut. nih tak tegur terus aku jadi lorobi, piye? Paham kan? Dia menganggap pohon ini yang bisa buat dia sakit. Mudeng maksudnya begitu. Jadi dia takut sama pohon. Kan lucu tuh menungso karo karo wet wedi kan aneh tuh ya. Aneh itu. Kalau muslim itu nggak boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau nyata-nyata orang bawa pisau aja kita disuruh nggak boleh takut sama pisaunya kok. Suruh takut sama sama Allah. Tapi ya menghindar orang terus aku wedi tusukan ngawur gitu kan. Ya menghindar disuruh membela diri ya menjaga nyawanya karena nyawa itu berharga berharga tubuh kita berharga demi jaga itu toh bukan karena apa-apa jangan takut dengan bendanya jangan takut dengan manusianya tapi takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala nah ini minta sama pohon kan masih ada tuh orang-orang yang minta sama pohon di desa-desa itu kadang ngapunten ya saya itu masih dengar ada yang takut sama danyang-danyang gitu ya ya wingi kinggo orang ora mbok danyang sajen panennya elek lo ya Ah, ini ini musyrik yang begini. Yang begini mus musyrik. Makanya perlu kita Islamkan. Cara ngislamkan bagaimana? Ya para paranono. Tapi jangan jangan ngasih sajen buat yang Duduklah di pinggir sawah, kumpul baca maulid, solawatan, mangan bareng kan penak. Ya insya Allah nanti ber, berkah. Semoga dengan maulid panennya barokah, tikusnya menying, menyingkir. Paham ibu-ibu? Nah, yang masih punya kemusyrikan-kemusyrikan model seperti yang saya sebutkan tadi, itu kalau doa, doanya mandek. Doanya mandek, gak bisa naik. Kenapa? Kalau dia gak yakin sama Allah. Yang dia yakini yang lain, ya dipending. Lo kayak raya, raya, yakin aku kok. Kamu gak percaya sama saya? Percaya sama wet ya jaluk karo wet kae. Kamu percaya sama danyang di pinggir sawah sana, ya jaluk karo danyang kono. Ojo jaluk karo aku gitu loh. Mandek. Man mandek, tidak bisa naik. Illa limusyrikin. Muslim yang masih ada kemusyrikan nyata ya. Orang riak itu ya musyrik tapi nggak masuk di situ kategorinya. Orang ibadah kok masih ada harapan dipuji orang, ya. Nah, itu nggak masuk kategori musyrik yang dimaksud. Ini musyrik yang musyrik artinya betul-betul menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sholat muslim dia sholat Maka nggak bisa kita katakan kufur. Nggak bisa. Hati-hati. Karena dia pagi musrik, siangnya syahadat. Iya toh? Sore musrik, sorenya syahadat ini. Jadi statusnya itu musrik muslim, musrik muslim, musrik muslim, musrik muslim. Sangat mengkhawa mengkhawatirkan. Dan kita nggak boleh nuduh-nuduh oh, Mas yang kayak ngono kiki wong elek rokok nanti dulu. Nah kalau dia kemudian pas sorenya tobat gimana? Kan nggak ngerti ya tidak ngerti. Cuman kita berdakwah sampaikan yang begitu musyrik doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang minta bantuan dukun santet. Dukun santet. Dukun ini istilah yang bagus, tapi kalau ada embel-embel santet jadinya elek. Dukun bayi bagus toh? Dukun pijet bagus enggak? Saya mau ketawanya dukun dulu ya. Takonono sik dukun apa gitu ya. Jangan oh kenenge dukun musrik, neraka. Oh dukun bayi kok musrik. Orang itu jangan tergesa-gesa nuduh oh. orang. Saya kemarin di Jakarta itu lihat tulisan ketawa. Dukun AC. Dukun AC. Jadi dia nggak mau ngomong jago nyervis AC itu kurang mantap, Dukun AC saya mau ke dukun dulu ya. Oh geger wong, kau tidak boleh Habib ke dukun. Neraka, itu musyrik. Dukun apa sik takono? Saya mau ke dukun AC, AC saya ru, rusak. Itu memang namanya dukun AC. Atau mungkin ada orang namanya Mas Dukun, gimana coba? Aku tak ini dukun saya, oh neraka lu Masya Allah. Kesian nih Mas Dukun ini kan ya, di neraka-neraka iki. Diperjelas dulu dukun yang dimaksud apa? Karena dalam bahasa Jawa dukun itu adalah istilah yang digunakan untuk orang yang punya keahlian spesial. Dukun kompo. Ya kan ada kan? Ada namanya itu. Memang biasanya untuk pengobatan ya kan? Dukun bayi, pijet, pengobatan. Itu disebut du, dukun orang pinter lah. Nah, orang pinter itu pun sekarang macam-macam. Kalau orang pinter di sekolahan ranking satu, ya kan? Orang pinter di sekolahan ranking ranking satu Di masyarakat modern orang pinter itu punya ahli supranatural, beda lagi. Di kampung orang pinter itu yang berbau jin dan lain sebagainya. Kan begitu. Maka kita jangan gampang-gampang memutuskan sesuatu, menuduh sesuatu, dikonfirmasi dulu dukun yang dimaksud apa. Kalau dukun santet mencelakai orang dengan cara-cara yang diharamkan Allah taala, Gak ada mencelakai dengan dihalalkan, nggak ada yang haram kabeh gitu kan. Nah, itu namanya dia telah berbuat kemusyrikan. Paham? Apa yang paham? Ini katanya mulai lemes sih. Paham. Ya. Boleh dilanjut? Au tadi orang musyrik ya. Au musyahin. Nih. Nah, ini ini lebih ngeri ini. Orang yang bermusuhan dengan orang lain. Wis to, ndonga nganti bathukmu bolong ora kabul. Malam Yesus Saban ya, melu nangis. Nangis banyu matane sak segoro iki. Pol kan ya. Tapi dia masih musuhi orang lain, ada dendam di hati musuh orang lain. Yang seperti ini doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. kenapa? Nah, wong Allah tuh ngasihnya dengan cinta, kok ini orang yang mau dikasih artinya masih punya dendam ya orang itu jatah. Enggak dapat jatah. Makanya jangan nunggu nanti Ramadan, jangan nunggu nanti hari raya Idul Fitri mulai sekarang hapus segala dendam, dengki, iri dari hati. Itu penyakit yang lebih daripada kanker, tumor apapun itu. Penyakit jantung kronis sama penyakit dendam kronis. Dendam kronis, oh dendam biasa aja itu buruknya luar biasa. Apalagi dendam kronis kalau bahasa Indonesia dendam kesumat tujuh turunan tidak hilang. Ada ndak yang begitu? Biasanya itu kalau lurah satu dengan lurah yang lain tuh, punya apa namanya? Punya strata lurah ya. Ini turunan lurah, ini turunan lurah di desa-desa itu ya. Ya, ini kalau yang ini menang yang satu musuhi. Ya, yang yang yang ini menang, yang satu musuh. Itu kadang itu nggak ada habisnya itu. Ada jarang yang begitu. Sekarang orang udah baik-baik ya, tapi masih tetap ah, ada orang namanya manusia. Ini yang punya permusuhan dalam hatinya sampai lahir ke zahirnya maupun tidak lahir ke zahirnya musuhi betul, maka yang seperti itu doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu katanya Allah mengabulkan doa. Iya. Jenengan tahu ndak iklan-iklan tuh? Iklan-iklan gitu kan ya. Uh, anda akan mendapatkan motor baru. Terus ada tanda bintang di atasnya kecil kan? Di bawahnya tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Iya, syarat dan ketentuan berlaku. Allah mengabulkan semua doa. Ada tanda bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Ya muslim, ya kan mus? muslim. Terus apa? ini api enggak apa namanya tidak musuhi orang lain. Kemudian apalagi doanya tidak berisi mencelakakan orang lain. Bisa dimengerti? Jadi ibu masih mau dendam sama suaminya karena nikah lagi? Ibu masih memusi madunya ibu? Mau doanya diterima atau ditolak? Terus bagaimana enaknya? Bu, malam ini aku akan bela para suami yang ada di sini. Gimana Bu? Gak usah dimusuhi Bu, langsung diendrim ya Bu ya. Ngawur gitu ya. Mosok langsung suaminya diracun mati. Naudzubillah min dalek itu kejahatan tingkat tinggi dalam hukum negara maupun hukum akhir akhirat. Jangan pernah dilakukan kondisinya apapun yang terjadi. Bu, jangan musi orang lain ya Bu ya. Ya? Ya? yang SMS-in suaminya jangan dimusuhin ya. Baru cuma yang SMS-in udah orangnya dimusuhin. Kamu tak teleponin, tak telepon nih. Aduh. Itu orang yang tidak percaya pada dirinya sendiri. Ibu itu jadi orang yang percaya pada diri sendiri. Suamiku hanya mencintai aku. Silahkan kalian menggodanya. Kalau dia tergoda berarti memang dia tidak layak untuk mendapatkan cintaku. Wah. Ini namanya wanita luar biasa. Gimana Bu? Setuju? Orang mesti orang. Orang ngomong setuju abot boleh kan? Bu. terus intinya pokoknya tidak boleh musuhi orang lain. Gampang bu? Gampangnya sama kepeksa itu. Gampang atau susah, Bu? Loh, susah. Lah kalau kemudian dengan tidak musuh orang lain dungone jadi kabul, mestinya gampang atau susah ninggalkan permusuhan? Gampang loh Lawang ganjarannya kalau kita meninggalkan permusuhan dengan orang lain, doa kita kabul. Kalau kita nekat musuh orang lain, doa kita dipending Lah pilih mana? Misal gini, kamu kalau damai dengan dia, cair 5 5M. Tapi kalau kamu tidak mau damai, 5M tidak cair. Gimana? Pilih damai atau pilih nggak cair? Sing waras damai, yang nggak waras nganti pitung turunan bokeke dono saya isine. mau aku damai. Kendeng orang yang seperti ini. Paham ibu-ibu? Kenapa saya ngomong ibu-ibu terus? Karena ini yang sering dibisiki setan bab dendam-dendam ini biasanya kaum mani wanita. Betul ya bu ya? Lo ngaku toh pak? Penak. Ibu-ibu ini Masya Allah jujur-jujur Polos Ya betul-betul polos Makanya jenengan jangan suka nyakitin ibu-ibu Kestian ya, ya, ya Pak ya jangan disakitin ya Pak ya Sakno yang kan polos-polos Baik mudah ditipu mudah diabusi Kestian Ibu Jangan ada dendam diantara kita ya Bu Setuju? Alhamdulillah Tenang Pak Sudah setuju Pak Diteruskan ya. Ya. Au musyahin, orang yang musuh orang lain. Au qati urahim. Ya, ini orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Rahim itu kekerabatan. Kalau sama apa namanya orang jauh itu nggak masuk rahim. Rahim itu taman, bibi, pakde, bude, pakle, bule, ya kan? Orang tua apalagi orang tua, kakek, nenek, mertua, Gak ada istilah mantan mertua ya. Jenengan ada orang yang pedot sama suaminya, suami pedot sama istrinya. Ya, kalau musuhan musuhan sama mantan suami mantan istri itu masih masih masuk akal. Tapi sama mantan mertua nggak ada kata mantan mertua. Mertuamu ya mertuamu, pedot ya tetap mertuamu. nggak boleh mutuskan hu, hubungan. Qatir rahim tidak boleh. Nak dulur, sepupu, sepupu itu masuk kera, kerabat. Nak dulur dua kali, ya minduan dua kali, bukan misan, tapi min mindu minduan itu masuk kera, kerabat. Keponakan itu masuk dalam kategori rahim, keponakan. musuh ponaannya. Aku tidak mau melihat wajahmu seumur hidup. Sama Allah juga mengatakan, aku tidak mau menerima doamu sampai kamu mati. Nah, pilih yang mana? Ayo. Pulang dari sini jangan mutus tali silaturahim. Bib, saya itu enggak ngapa-ngapa, tapi saya dimusuhi. Aman, aman, aman. Jenengan kalau dimusuhi a aman. Pokoknya ngger ketemu mesem parani, masalah dikipatkan dijuotos dijuorokan den. Itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita sopo. Assalamualaikum. Marani luruhi. Diusir, enggak jadi masalah. Karena kita tidak membuat masalah. Yang bermasalah orang-orang yang buat masalah. Nah, tugas kita apa? Sebagai bukti kita itu tidak memutuskan tali silaturahim. Bukti ya dongano. Ya Allah, panjangkan umurnya. Padahal lagi bentakin jenengan, musir jenengan, gajul mendang joroke. Pol kasarnya ini kan ya. Doakan, uh, dulur, ini Pak Lik, ini Pak Di, ini Bule, ini Bude. Uh, ini ponakan saya, uh, ini mertua saya. Ya, doakan. Lu kadang itu sebagian mertua al nganyeli wal nganyelu. Ada kan enggak, Bu? Ada. Jenengan? Enggak apa? Kadang mertua itu sama mantunya dendamnya luar biasa. Ada mertua model begitu. Ada enggak? Ini korban atau pelaku nih? Yang teriak ada ini korban, pelaku atau saksi? Oh korban! Ada korban juga di sini kan ya. Wah, kalau dapat mertua yang model begitu tuh sarana untuk meningkatkan derajat ke Allah Taala. Angkat tangan doakan, ya Allah, ampuni mertuaku. Ya Allah, bahagiakan mertuaku. Ya Allah, angkat derajat mertuaku. Sama nangis-nangis, ampuni mertuaku. Wah, ini pedes sekali loh aku, ralelo. Setan itu, itu saya setan. Orang yang memutuskan tali rahim. Pernah dalam sebuah riwayat disebutkan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW lagi duduk dengan sahabat-sahabat di padang Sahara gitu ya, duduk. Tiba-tiba Kanjeng Nabi ngomong begini, "Saya mau doa. Tolong yang masih memutuskan tali silaturahim pergi dari sini dulu. Nanti kalau saya selesai doa silahkan gabung lagi." Soalnya kalau dia ada di tengah-tengah kami, tengah-tengah kita, doa saya tidak diterima Allah. Bayangkan ya, orang yang memutuskan tali silaturahim di tengah-tengah majelis Nabi yang doa, Nabi bilang doanya Nabi tidak kabul. Berarti itu kan istilahnya apa ya? E, kalau radioaktif itu apanya? Radiasi. Nah, radiasi dosanya itu bisa menyebabkan doanya Nabi, doanya Nabi tidak diterima sama Allah. Berarti ini radiasi dosanya gede apa cilik itu? Besarnya luar luar biasa. Untung yang diajak ngomong sahabat. Coba kalau kita diajak ngomong, ya, kita diajak ngomong gitu pi kira-kira. Sadar, yora. Ya sahabat yang diajak ngomong. Anak muda satu bangun, bangun. Di tengah orang banyak bangun dia, pergi. Di akhir majelis Rasul masih doa, dia balik lagi. Selesai selesai doa, sama Rasul dipanggil, "Sini kamu." Tadi saya lihat kamu berdiri di tengah-tengah, saya mau doa. Doa belum selesai, kamu kok balik? Ada apa? Kata Rasul orang yang mutuskan tali satu silaturahim suruh pergi dulu. Saya tuh nggak main ke rumah bibi saya udah dua tahun, nggak ngomong sama bibi saya udah dua tahun, sama Budi saya udah nggak omongan dua tahun. Jangan gara-gara saya nanti doanya Nabi nggak nggak keterima kan berarti kan dosaku nambah mana ya? Menghalangi doanya Nabi kan ngungkuli tali silaturahim, mengungkuli mutuskan tali satu silaturahim. Ini yang diajak ngomong sahabat, yuk ya sadar gitu. Kalau kita oh, ya tenang tuh alam mosok. Mosok sampai segitunya. Apa ya betul? Ini kan tambah kurang ajar ya. Nah, kok kamu kok balik sebelum doa saya berakhir kamu kok mengaminkan? Katanya tadi kamu memutuskan tali silaturahim bil makna ya. Kurang lebih begitu dialognya. Maka sahabat mengatakan, ya, karena saya itu eman-eman kalau Nabi Dungo, Dungonya Nabi Kobul kok saya nggak dapat bagian eman-eman. Saya juga pengen ngamini. Nah terus gimana? Ya tak parah nih budiku. Terus, ya saya tempatnya budi saya. Budi saya kaget ketemu saya. Dungaren. Dua tahun gak kesini kamu kesini nyopo saya andung aren. Sadar. Ya tadi Rasulullah bilang begini begini begini begini nangis nih budinya. Wes cepet balik balik wes maaf nol rande dosa balik balik kamu balik ke majelis eman-eman Nabi dongo amin ono rugi ya orang. gitu. Makasih masih budi balik ke majelis ngamini kata Rasul. Sungguh baik kamu, sungguh baik kamu, sungguh baik kamu dipuji Rasul sampai tiga tiga kali bil mana Okamakola qala Lu itu lu, bahayanya memutuskan tali silaturahim. Bukan cuma doanya dia yang enggak kabul, menyebabkan doa orang lain tidak kabul. Makanya kadang kita ini kok masalah enggak habis-habis tuh kenapa? Yang buat diteliti loh. Ada enggak yang kita musuhi orang? Ada enggak kita memutuskan tali silaturahim? Teliti diri kita sendiri itu mungkin kerjaan enggak berkah, hidup ruwet mumet ya kira-kira begitu. Kalau yang begini-begini kita bereskan, yang begitu-begitu akan tersingkir dengan sendirinya. Paham? Cetoh atau enggak cetoh? Ini saya belak-belakan atau pakai satu tutup tutup ini ngomongnya nih? Belak-belakan ya. Kalau saya taruh, pakai bahasa sindir-sindiran dikit mungkin enggak mudah. Memang harus dicetokkan gitu ya biar biar paham. Boleh dilanjutkan? Ya. Awim yang tabghi fi farjiha. Atau wanita yang dia itu eh, apa ya? Tidak menjaga kehormatannya. Yang suka zina. naudzubillah min min zalim. Itu doa enggak diterima sama Allah doanya. Tapi jangan terus ngomong, eh pezina-pezina merasa teko pengajian percuma. Wong oh, ngawur. Ini kadang dapat satu hadis dungumu ora kabul, percuma. Kalau yang ngomong jangan begitu tambah ora kabul yo ben, aku tak edan sisan. Lain. Ini kalau yang ngomong Rasulullah SAW, yang dengar itu ya gelo tuh ya. Oh gara-gara zina sampai doa saya enggak nggak diterima di malam susah Sa'ban, just ya tak mandek zina. yang yang ngomong Rasulullah SAW. Nah kalau kita jangan kamu kamu nggak usah ikut, anu ya, istiqomah berjamaah, kamu nggak boleh ikut, percuma percuma, rakobul rakobul awamu, jangan begitu. Ya, Ya kita anjurkan siapapun yang berbuat maksiat, entah bezina, entah pemabuk, ayo datang. Siapa tahu, mungkin doanya belum kabul, tapi doanya yang di sebelahnya kabul kan? Doanya yang di sebelahnya kabul, tuh rahasianya yang di sebelahnya. Bukan yang qati rahim ya. Yang matus satu rahim itu kan bisa menghalangi semuanya ya. Tapi pezina yang disampaikan doakan, ya Allah, tolong ampuni dosanya dia. Ngerti, mungkin dia tahu yang di pojok, yang di sana doakan, ampuni ya Allah, bisa berhenti dari dari zinanya ya Allah, ampuni. Kabul doanya bejo dia, diampuni ya Allah gara-gara doanya satu orang itu pulang dapat hidayah. Pulang dapat hidayah. Makanya jangan mutus apa nutup rahmatnya Allah dari siap dari siapapun. Nah, kita belajar begini kan untuk nuduh diri kita sendiri, bukan untuk menjelek-jelekan orang orang lain. Bukan, jangan pernah kalau belajar kenapa itu wah aji, cocok. Entuk dalil aku ngu oh, tak onak-onak ke dia. Ini salah niatnya. Niatnya untuk cari dalil untuk menjelekkan orang lain. Kita tuh kalau cari dalil untuk menjelekkan diri kita sendiri, untuk ngangkat biar kita jadi lebih baik. Jangan pernah niatan untuk mau menjatuhkan orang lain. Niatnya udah salah kalau begitu ya. Boleh dilanjutkan? lanjut apa lagi? Nah, ini ini singkatnya ya. Satu cerita lagi, insya Allah selesai. Hmm. Karena hadisnya itu sangat sangat banyak ya, sangat banyak tentang Nifus Sa'ban. Di antaranya Fayaghfiru li aktar min adad sya'r ghanam kalab. Di malam Nisfu Sa'ban Allah itu turun ke langit dunia dan mengampuni umat Islam dengan yang dikasih ampun itu jumlahnya lebih banyak dari bulu domba yang berada di suku Kalab. Ghanam Kalab, ghanam itu kambing, Kalab itu anjing. Kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, lebih banyak daripada bulu domba kam bulu domba anjing kan mumet tuh ya bulu domba anjing terus piye itu yang dimaksud gonam kalab adalah kambingnya sebuah suku yang nama sukunya suku ka kalab satu kambing tuh bulunya berapa jumlahnya nanya nanya bisa ngitung Enggak. berarti jumlahnya banyak atau sedikit banyak itu baru satu Nah, suku kalab itu adalah suku yang khusus kerjanya ternak kambing. Susu kambing boyo mali. Di sana banyak eh kambing, susu sapi. Iya. Jangan kan dia mantok-mantok mawon gitu. Ya. Susu sapi boyo lali. Karena di Boyo itu banyak sapi-sapi perah gitu kan? Banyak sapi perah. Nah ini juga gitu. Kambing suku kalab Karena suku kalab ini hidupnya dia ternak kambing. Bayangkan jumlah kambing yang ada di peternakan kambing yang terbesar. Jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Kata Nabi, Allah ngasih ampunan sejumlah bulu yang ada di peternakan kambing suku kam, suku kaleb tadi. Bisa dihitung enggak berarti? Berarti kan banyak. Artinya sebetulnya roto semua dapat ampunan. Gampang dapat ampunan di bulan nisfu di malam nisfu Sa'ban itu dapat ampunan itu gampangnya luar biasa karena jatahnya yang dikasih banyak. Nah kita termasuk yang banyak yang dapat atau yang sedikit karena udzubillah min dzalik kalau termasuk yang sedikit berarti yang tidak tidak dapat. Jadi kan kita golongan yang yang banyak. Nah kalau kita kumpul baca doa dikatakan ini yang nggak dapat kan jauh ya aneh tuh ya. Ya, kalau yang nggak kumpul aja insyaallah dah dapat apalagi yang kum kumpul apalagi yang mengkhususkan diri untuk minta. Loh sing ora njaluk KI kok. Yang nggak minta pun dikasih sama Allah ampunan. Tapi bab bejo. Babnya bab bejo. Nah, kalau kita ini kan berjalan minta, itu udah tanda bejo yang luar biasa. Nah, uh, ada satu cerita di sini. Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fa kharastu fa idza huwa bil baqi ra'suhu ila sama faqala li akunti takhafina an yahifallahu wa rasuluhu alayki faqultu lahu ya Rasulullah dhanantu annaka ataita ba'd nisa'i faqala sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'i dunya fa yaqulu akthar min adad sya'ar ghanam kalab ya kepanjangan dari hadis tadi. Itu kan ujungnya yang saya sampaikan. Nah, ini cerita ini sebagai penutup kajian di malam hari ini. Ibu-ibu dengarkan dengan baik. Ya, Bu ya. Ini ada pelajaran yang sangat berharga juga buat Bapak, Bapak. Coba kalimatnya istri Nabi yang namanya Sayyidah Aisyah. Kita sebut Sayyidah itu julukan, ya, tuan Mesti oh, Nabi Musa dipanggilnya langsung Aisyah itu kan rotok kasar ya. Tuan Aisyah. Kalau bisa kita biasa manggil kiai, bunyai gitu kan? Bunyai, Pak Yai. Nah, ini Sayyidah itu mirip begitu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Suatu malam faqattu Rasulullah SAW Saya kehilangan Rasulullah. Kanjeng Nabi hilang. Maksudnya kehilangan bagaimana? Rasul itu pada malam itu giliran tinggal di rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sudah tidur bareng. Nah, kok malam-malam dilihat Rasul pergi? Pertanyaannya, lah kok Sayyidah Aisyah bisa kroso ya ditinggalkan Kanjeng Nabi? Padahal Kanjeng Nabi kan orangnya halus, nggak seperti kita gerusak-gerusu. Kalau kita kan tahun gerusak-gerusu. Rasul tuh orangnya nggak usah dihalus-haluskan sudah ha? halus. Lah kok bisa terasa suaminya pergi? Di situ menunjukkan kanjeng Nabi kalau tidur sama istrinya itu jaraknya dekat betul. Gak pisah gitu. Tidurnya de dekat. Gak seperti kita-kita ini kalau tidur satu kutub utara, satu kutub selatan. Nah, itu bid'ah itu gak ada tuntunannya itu. Ya. Ini suami istri yang tidur berjauhan ini beda bid'ah, gak ada tuntunannya itu. Tuntunannya suami istri tidur dia cedao oh, gitu kan mepet oh mepet. Kalau perlu jangan makan sepiring berdua, tidur sebantal berdua. Kalau perlu tidur tanpa bantal, jadikan dada suamimu sebagai bantalmu wahai para istri. Atas bib ya empono. Kepotak itu balung semua ya, dibantu gitu. Paham enggak, Bu? Romantis enggak Rasulullah SAW? Romantis. Lu istrinya sangat cinta sama Nabi, Dilihat kanjeng Nabi, lu kok bangun, lu kok jalan. Negur yang gak berani. Kang, arah nengki awakmu. Ya kan? Kalau Sayyidatuna Isa, jeng Nabi kan sopan sekali. Negur tidak, tidak berani karena takut mungkin wahyu tuh turun. Ya kan? Mungkin lagi dipanggil malaikat Jibril alaihissalam. Ya hati-hati di sawah. Ini mau kemana ya suamiku ini? Dibuntuti. Loh kanjeng Nabi kok dibuntuti? Kanjeng Nabi itu melihatnya itu dengan segala arah. Mata ke depan, tapi di belakang ada matanya juga. Nah kalau CCTV aja bisa delok kemana-mana. Google Earth bisa motret kemana-mana. Satelit loh bisa motret kemana-mana. Masuk kanjeng Nabi kalah sama satelit itu? Masuk kanjeng Nabi kalah sama Google Earth? Masuk kanjeng Nabi kalah sama CCTV? Ini ciptaan Allah yang paling sempur sempurna. Ngerti dibututi. Padahal istrinya kalau bututi gak mungkin gusa-gusu. Mau Sayyidatuna tunai satu perawakannya kecil, kurus. Jalannya pelan-pelan. Ya. Eh, rupanya kanjeng Nabi ke kuburan. Malam-malam pergi ke kuburan. Istri Nabi lego. Alhamdulillah. Kuburan. Dugaannya keliru. Ya kan? Dugaannya keliru. Begitu lihat ke kuburan, maka dilihat ngapain doa. Cepet-cepet habis ngaminkan, langsung ditunggu sampai Rasul saya doa. Rasul balik, Sayyidatuna Aisyah langsung lari. Masuk kamar, langsung ke tempat tidur, kerukupan. Cuma napas masih kan ketoan diselimuti kan ketoan. Kanjeng Nabi masuk kamar terus lihat istrinya mesem ya sambil mengatakan ini kan ringkasan hadis ya versi hadisnya banyak ini saya gabungkan dari banyak hadis ya Aisyah tadi bayang-bayang hitam yang buntuti saya itu jangan-jangan kamu ya halusnya kanjeng Nabi lo gak ngomong. Tadi kamu buntuti saya ya? Enggak gitu. Tadi kamu buntuti saya ya? Enggak. Kalau gitu berarti kan praduga tidak bersalah tidak berlaku gitu kan. Kalau Rasul itu prinsipnya selalu gak nuduh orang. Ojo-ojo awakmu. Ini jangan-jangan kamu ya tadi yang yang buntuti saya. Langsung dibuka selimutnya. Iya. Rasul paham. Ya. Lah kenapa? Lah saya kira jenengan tadi keluar mau ninggalkan saya pergi ke rumah istri yang lain. Ini kan jatah saya, mosok dah ditinggal ke rumah istri yang lain. Nah cemburu kan pantas. Tapi nggak seperti jenengan kalau cemburu piring melayang. Ya. Suami diperenguti pintu dibanting pecah bar kuwi gelo Pak tulung benakno aneh ya motor dijuarokan ambruk bar tulung Pak kereta anggur iso mlaku gila sama juga bo boh enggak begitu enggak enggak ada istilahnya itu cemburu yang emosi jiwa enggak karu-karuan seperti orang tidak punya jiwa Arya masuk rumah sakit jiwa dan gendeng itu enggak ada paham ya Bu ya cemburu cemburulah tapi cinta cemburu karena cinta. Lain. Itu hasilnya seperti ini. Saya kira kamu pergi ke rumah istrimu yang lain kok Rasulullah. Ya. Saya tak buntuti untuk membuktikan benar apa tidak dugaan saya. Ternyata saya keliru. Ya, musuh kamu tuh takut Allah dan Rasulnya mengkhianati dirimu toh. Gak mungkin tuh Allah dan Rasulnya mengkhianati dirimu kan gak mungkin begitu. Maksud aku mengkhianati dirimu. Ini kan jatahmu ya. Saya pasti di sini gak kemana mana. Jangan khawatir. Kan ngomong seperti itu. Nah, Ternyata itu di malam nisfu Sya'ban. Kata Rasul, Allah turun ke langit dunia mengampuni umat Islam sebanyak jumlah bulu domba yang ada di peternakan domba suku Kaleb. Dari sini menjadi banyak dalil. Satu, doa di kuburan itu boleh. Doa di kuburan itu boleh. Kekuburan malam-malam itu sunnah. Ke kuburan malam-malam itu sunnah, tapi untuk berdoa. Dados kalau jenengan kekuburan, kuburan, umum, bagi pemakaman umum. Tapi pakai apakah pemakaman umum? Bukan pemakaman umum biasa, itu pemakaman para sahabat yang luar biasa. Banyak syuhada yang di sana, artinya makam para wali. Jadi kalau kita malam-malam pergi ke kuburnya wali, dongo neng kono kuwi sunnah, bukan bid'ah mudeng jenengan. Apa? Hah? Sunnah. Saya gentak gitu biar apal gitu ya. Jadi ke, ke kuburan malam-malam doa kuburannya wali itu sun. Nah, itu bukan bid. Ah, kalau ada orang ngomong ngopo bengi-bengi nang kuburan, doa jaluk kalau kuburan saya jaluk kalau kuburan ki sapa? Melu ben ngerti ikut ya, ikut biar ta, Taulah saya itu ketemu begitulah, ketemu orang sing keliru mbok anggap kabeh padha. Lalu di masjid aja itu genah sholat, ini orang ya macam-macam kok ya. Orang macam-macam. Masa gara-gara satu orang yang di masjid sholatnya nggak benar kita anggap semua orang sholatnya sah? salah. Jadi kuburan itu kan orangnya juga macam-macam. Ada yang ziarah wali, ada yang nggak ziarah wali. Cuma dia main ke kuburannya juga ada. Wong aku ngetahu nemoni wong dem-deman yang kuburan ya no kok ya. Ya kan macam ah. Macam-macam. Jangan disamakan tuh orang-orang yang ziarah itu semua sama. Memang ada yang enggak benar, memang ah, ada. Itu kita tidak menafikan. Ada orang-orang yang sa salah. Salah. Gue keris ning kuburan. Gayane wah kabutan gitu. Ya. Jane sing kabutan kabutan apa ya bingung gitu. Oh enteng kok kabutan. Oh saya itu pernah didatangi satu satu paranormal kalau bahasa kasarnya dukun gitu kan ya datang ke rumah saya. Ustadz Habib, ini tolong dilihat nih keris ada isinya apa? Ngakak saya. Iki musuh aku gawe nih keris isinya apa? Saya pegang. besi pak. <laughs> Mumet dia. Ini Habibnya ditanya saya soal jawabannya besi Nah, terus nah, kalau saya tahunya is isinya besi. Isinya nih ber besi. Nah, orang besi ya tembaga apa kuningan Kalau saya lihatnya besi ini. Ini maksudnya ya udah, pokoknya isinya begitu. Ya isinya seperti itu. Jenengan mau ngapa kalau saya taunya begi, begini. Habib, apa ada keris yang ada isinya? Ada, ada keris-keris tertentu ada isi isinya. Isinya apa? Doa. Kalau kita doain gitu ya, ya Allah, tolong jadikan keris ini berkah. Ya berkah. Kalau kita mintanya sama sama Allah. Seperti kita minta, ya Allah, tolong jadikan rumah saya berkah. Berkah enggak? Ya berkah. Kalau yang model begitu nggak jadi masalah. Ini sudah saya tak dongani kerisnya. Tapi terus jangan uh kerisku. Oh ya. Tapi Allahnya hilang. Terus yang kuburan doyong doyong bingung karepe dhewe. Jangan yang begini dijadi, disamakan dengan kita-kita. Ini ini oknum-oknum. Ya, yang kebetulan kok lokasinya sa sama. Lokasinya sama. Teman saya itu ada yang kalau diajak kuburan malam-malam takut. Saya ajak ziarah Sunan Kalijogo jam 12 malam. Komentarnya, kok beda ya? Ini apa? Aku ning kene kok ora wedi. Lah mbok padake kuburan nang kono, kono isine sing mati preman-preman gali-gali. Ora salat iki wali-wali kabeh yo ayem tentrem. Ya, kalau kuburan yang yang meninggal itu banyak orang yang tidak sholat, ya memang rasanya enggak enak, kayaknya pakai menyeramkan. Akeh malaikat sing gebuki soal ini kono. Lah kalau kuburan sana kejokan malaikat ngirim roh, Kelamat masuk ya ayam tentrem mau datang jam berapa pun rasanya juga eh enak beda auranya itu berbeda. Bisa dipahami? Apa? Malam-malam ke kuburan para wali itu bukan bid, ah, itu sunnah. Apalagi malamnya malam nisfu syabah. Gini loh. Uh, Bapak Ibu sekalian coba mikir-mikir. Kanjeng Nabi itu kalau doa dari rumah kabul atau enggak kobul? Kobul atau enggak kobul? Doa di jalan kobul atau enggak kobul? Lah kenapa malam itu kok pergi disuruh pergi kuburan kenapa? Di situ banyak hikmahnya, di antaranya doa di tempat yang mulia itu lebih kobul. Rasul pengen mencontoh di situ juga jadi dalil kenapa umat Islam ini golongan ahlu sunnah wal jamaah yang asli. Yang doyan solawat, maulid, tahlilan. Kok bulan Syakban itu suka nyadran alias ziaratan. Nah maklum toh kita ini orang Jawa diajari ziaratan. Ya, dan. Ya, ziaratan. Ya, nyadran. Nah. ya, ziaratan. Iya, nyadran. Nah. Su ngomong ziaratan nggak bisa, keluarnya nyadran. Nah, nyadran, nyadran, ziaratan, ziaratan jadinya nya nyadran. Kenapa kok orang Jawa nyadrannya, ziaratannya, ziarah kuburnya itu di bulan Syakban? Karena Nabi pernah malam-malam di malam Nisfu Syakban ziarah kubur sahabat yang ada di pemakaman Pak Baki. Makanya dicontoh kalau Syakban, yuk ke kuburan, yuk doa di sana. Cukup jelas? Jadi satu hadis itu banyak sekali hikmah hikmahnya. Ibu-ibu paham? Jadi besok-besok ibu-ibu silahkan nyadran, tapi ada syarat tambahan. Jangan pakai benges, jangan pakai bedak. Jadikan wajahmu sepucat yang dikubur. Jangan ngece yang dikuburan, yang dikuburan kuburan pucet jenengan terus maca gitu kan. Ditunggaknya cepat pucat nanti sama di dalam rasa no kayak aku kayak pucet kayak sok ben nyusul pucet eh kayak nyusul aku gendang pucet gitu. Ya. Karena berhias di kuburan buat ibu-ibu itu nanti menyebabkan bapak-bapak yang ziarah tidak jadi ingat mati, ingat ibu, ibu. Terus batin di to? Sing jamur ke sing di to? Jamur sing di Tahu ndak Pak jamur? Apa? Janda muda usia remaja. Ini kalau bapak-bapak terus di kuburan lihat jamur-jamur gitu dan dan ileng mati apa ileng rabi. Lebu Bu, lihat tuh Bu. Makanya ibu-ibu nggak usah dan dan ke kuburan nggak usah dandan. Kalau perlu dikasihin apa namanya yang ketok bar nangis gitu loh ya. Ya biar kelihatan itu khusyuk, wajah-wajah yang khusyuk. Jelas ya Bu? Nah, terus aurat wajib ditutup di kuburan maupun di luar kuburan. Nah, kalau di kuburan itu lebih wajib lagi. Kenapa? Lah wong ileng mati kok tambah nggo mini. Serius saya ini pernah ketemu orang ziarah pakai rok mini warna hitam, baju serba hitam, kacamata hitam, rambut hitam terurai panjang, pakai payung hitam, pakai kacamata hitam. Nah, itu tinggal ngeteni di diapakan kalau begitu. Jenengan misalnya jadi malaikat penyiksa. Misal jenengan jadi malaikat penyiksa lagi nyiksa dalam kubur. Nah yang jaringan seksa ini orang-orang yang buka aurat selama hidupnya nggak pernah nutup aurat. Terus ada orang ziarah kubur ngeler auratnya. Apa yang akan jenengan batin? Hah? Kalau bahasa saya gini, do gendang cepat cepet mati. Tak tangannya aku di nduk. Orang itu kalau mesti masuk kubur kan takut dosa. Ini tambah ngeler do dosa. Udah kalau di luar kuburan masih telanjang, di kuburan minimal ditutupi etok-etok dulu gitu loh. Ya etok-etok dulu, tak etok-etok nganggo jilbab, etok-etok nganggo saya aku. Engko nek metu tak udo meneh, rodok mending gitu. Artinya ada rasa takut pada kematian, rasa takut pada seksa kubur, ngajeni yang namanya seksa kubur. Enggak ya, saya mau nyadran. Wah, tapi rok dibuka, wis ning omah wae. Ya, paham maksudnya kan? Ini kadang, jadi kalau saya nggak jelaskan begini, kadang yang ruwet-ruwet itu suka menghina kita lewat begini-begini. Ngapain tuh ziarah-ziarah wanita haram? Oh, wanita ziarah kok haram? Sunnah wanita itu ziarah mubah, boleh ya ziarah. Tapi aturannya ah, ada. Cukup jelas? Ya. Dan terakhir, berarti Nabi beserta istrinya itu so romantis, Sangat romantis. Diceritakan di sini Sayyidatun Aisyah itu kalau Nabi mau sholat, Nabi itu pamit tuh. Aisyah, aku mau sholat, boleh enggak? kenapa kok Rasul sampai pamit? Karena Rasul kalau sholat enggak seperti kita, rong menit kita ya. Tutututut selesai. Eh, Rasul tuh kalau udah sholat enggak ngerti rampungnya kapan, enggak ngerti rampungnya kapan. Bayangkan ini bergilir kan, Rasul kan bergilir, istrinya sebelas, istrinya sebelas yang meninggal duluan dua, jadi istrinya sembilan. Nah, satu minggu ini kan digilir sembilan sembilan istri. Kan itu nunggu, nunggu datang gilirannya. Pas giliran di tempatnya Sayyidatuna Aisyah, Rasul masuk sholat terus gitu. Ya Sayyidatuna Aisyah nanti kan yang dongkol, aku aku radi radi sentuh, radi jak kelonan, nggak nggak tidur, jak ngobrol. Kok sejak ngobrol Allah terus, nanti kan timbul gitu kan wanita wajar kalau misalnya berpikir seperti itu. Jagani istrinya begitu, Rasul itu pamit. Tapi untung istrinya Eh, ibu kita kan luar biasa. Orang-orang pilih pilihan, nggak seperti ibu dipamiti ya tetap ngeyel. Serasa ya pamit-pamitan, serasa monen, Uang urip kamu dikir dinget dingir dongal, bojo dianggur Wah. Eh, ada ndak yang ngomong gitu, Pak? Lo ada, Bu, katanya ada. Ini pamit baik-baik. Istriku, boleh gak aku menghadap Tuhanku? Oh, istrinya juga model yang romantis gitu, Masya Allah. Kalau bahasanya saya terjemahkan bahasa bebas ya. Sayang, berdekatan denganmu itu sesuatu yang paling menyenangkan hatiku. Tidak ada yang lebih berat bagiku kecuali saat aku berjauhan denganmu. Padahal ditinggal sholat neng sebelah, ditinggal sholat di sebelahnya katanya sungguh berat hati jika engkau meninggalkan diriku. Ini sholatnya di sebelahnya, tapi apa yang membuat hatimu senang? Aku pukul ikut senang. Silahkan kamu menghadap Tuhanmu. Romantis. Gak model bujui sama sekarang. Ya, nunggu kono, tolong dino, sisan seminggu. Nah. Kacau ini. Ini kan model-model yang gak ada cinta ya. Silahkan terus buang ke sana. yang orang boleh boleh HP gitu. Nah, Naudzubillah min min Ini enggak. diceritakan di sini, ini susah ban ini. Rasul itu sholat, sholat. Sayyidatuna Aisyah itu tidur di depannya. Ya tidur di depannya. Tapi jaraknya nggak persis pas gitu ya di depannya di tempat sujud. Kakinya di situ. Nanti kalau kalau Rasul sujud, Sayyidatuna Aisyah narik kakinya. Terus kita batin, oh, "Bib, mosok Rasul nyolati orang yang tidur." Nah, emang tempatnya ada cuma itu. Ya kamarnya cuma segitu. Ya, tempatnya emang seperti itu, nggak ada tempat yang yang lain. Kalau Rasul sujud, Sayyidatuna Aisyah narik kakinya ditekuk. Nanti kalau Rasul sudah berdiri, Sayyidatun Nisa selonjor lagi. Jangan batin. Nah, apa enggak apa enggak capek toh, Bib? Selonjor neko, selonjor neko, selonjor neko. Kalau sholatnya sama saya persis yang takuk takuk takuk ya capek. Rasul sholatnya itu kalau udah ngadeg dua jam, ngadeg gitu. Ya dua jam ngadeg kan ya selonjornya cucuk toh ya. Nanti kalau udah sujud ya sujudnya lama sekali. Jadi nekoknya juga cu cucuk. Paham Ibu-ibu? Apa? Duduknya tok yang dipaham. Mulai malam hari ini tolong ibu-ibu dan bapak-bapak perbaiki rumah tangga masing-masing. Ya, perbaiki rumah tangga masing-masing. Paham maksud saya? Nah, itu ada apa ya kenikmatan tersendiri kumpul bersama keluar keluarga. Saat jauh rasanya indah, saat dekat rasanya juga in, indah kalau ada cinta di antara kita. Ini kok yang muda-muda mesem kenapa ini? Cukup ya, insyaallah. Malam hari ini saya dari majelis makan sebentar, saya mau lanjut ke Jogja. Jenengan nanti nyantai yang butuh jadwal nanti ketemu sama Mas Abdul Wahid ya, Mas Abdul Wahid. Karena ada teman di Jogja yang minta tolong. Habib, ini para ustadz habis. Para kiai habis. Semua ini undang pengajian jadi cari ustadz sama kiai susah. Jadi jenengan harus siap jadi ustadz dan kiai. Banyak apa namanya yang kehabisan ustadz dan kiai untuk ngisi pengajian e, menjelang nisfu Syaban. Saya bilang saya tidak bisa ninggalkan majelis. Mau datangnya jam berapapun monggo. Tolong. Ya, karena orangnya suka nolong saya, nolong jenengan, bukan nolong saya, nolong jenengan semua, tapi jenengan nggak tahu, maka saya juga mau no nolong. Walaupun tadi saya jam setengah delapan lewat tadi baru nyampe rumah dari Jakarta ya. Maka tadi saya agak terlambat turun karena menyiapkan semua kontrol lokasi yang ada di samping terus mandi, belum makan ya. Ini turun ke sini ngajar. Sebentar lagi mau ngincipi makanan dikit terus langsung jalan. Setuju? Setuju apa? Silahkan Bib, jalan Bib. Lebih cepat lebih baik. Yang penting makanannya keluar dulu. Wah. Modus yang begitu. Nah, nah ini Eh, ibu-ibu di lantai dua Sudah enak di sana bu Lebih luas Sudah saya bongkar ya Luas itu uh, Gudang rotinya udah pindah ke lantai tiga ya Di lantai dua sudah plong seperti biasanya Itu saya buat Begitu belum selesai Nanti lantai dua juga indah Sambil menunggu yang itu jadi Yang di sini saya indahkan semaksimal mungkin. Kenapa? Nyambut Ramadan. Ya, nyambut Ramadan. Jadi diindahkan. Gitu loh. Kita tuh ada rasa senang sama datangnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, yang pengen saya sampaikan, malam Jumat besok rencananya insya Allah kita akan peletakan batu pertama. Ya, peletakan batu pertama untuk pondasi. Walaupun tiap hari kita udah kerja, jalankan kerjaan, nembok, yang bersihkan, gali. Bagi teman-teman yang pengen ikut kerja bakti, tiap hari ada kerja bakti di sini. Tiap hari ada kerja bakti, waktunya ba'dal maghrib. Ya, ba'dal maghrib. Yang ingin ikut kerja bakti, nanti ada sajalah kerjaannya. Ya, kerjaannya ada saja. Silahkan merapat saja ke Raudhah ya, merapat ke Raudhah ba'dal maghrib tiap hari. Khususnya minggu besok. Hari Ahad besok itu pagi dimulai jam 7 ya sampai duhur mungkin kita akan kerja bakti merapikan tanah yang di samping. Karena Allah minggu udah selesai semua untuk itu kan dirobohkan, dibersihkan, diangkut kayunya udah selesai semua hari Minggu Insya Allah ya. Yang mau ikut kerja bakti hari Minggu merah merapat. Yang mau ngirimi kacang, telo buat teman-teman yang kerja bakti boleh. Nah, ibu-ibu misalnya, wah sakno ya iki kerja bakti, tak kirimnya kacang godok ya boleh. Atau apa namanya itu? jagung godok juga bu boleh nah hari kemesnya kita peresmiannya Ba'dal Isya karena nanti saya sekitar jam 8 setengah 9 saya harus sudah sampai Karanganyar juga itu saya ngisi ceramah di Karanganyar majlis di sini jalan Karanganyar juga harus jalan paham maksud saya ya nah peresmiannya setelah sholat Isya setelah kita wiriti dungani bareng-bareng nanti badal isya baru peletakan batu pertama. Insyaallah nanti Habib Hussein bin Anis yang akan meletakkan batu per pertama. Insyaallah kita lihat saja nanti ya. Kemudian saya mau ngajak jenengan semua mengajak untuk juga urunan pertama. Urunan tanah kan jalan terus nih, bangunan jalan terus. Tapi khusus untuk malam Jumat besok ya, khusus untuk malam Jumat besok itu uangnya mau saya kumpulkan untuk langsung pesen pesen besi, pesen semen dan keperluan untuk untuk bangun. Yang pengen ikut urunan, ikut urunan patungan bangun, ya. Malam Jumat besok saya beri kesempatan. Saya beri kesempatan malam Jumat besok kalau yang mau transfer silakan transfer, tapi kalau mau bawa cash silakan bawa cash. Mau lima ribu, mau sepuluh ribu, mau 1.000 rupiah silahkan. Itu langsung akan kita jadikan besi, pasir, boto semen ya, empat, empat unsur itu ya sama gaji tukang-tukang yang ker, kerja silahkan kalau mau ikut urun nyelengi mulai hari ini ini hari apa nih Jumat kan Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kemis nanti Kemis dibawa diniati jadi diniati saya juga gitu saya tiap hari itu nyelengi nyelengi untuk bangun jadi nggak ada yang nggak nggak saya celengkan Eh, saya kemarin ngajari di Malang gitu teman-teman di Malang ada yang punya hajat saya bilang jenengan celengi nanti serahkan pas pengajian diserahkan lagi sama yang mimpin majelis jadi punya ada niat gitu ya cukup seminggu kalau mau sebulan lebih bagus minggu ini minggu ini sama satu bulan kita niat kerja sekian persen disisihkan untuk ikut andil itu bukan untuk saya bukan untuk anda di sini tapi untuk kita nanti di masa de depan di kuburan kita karena sayang kalau kita di kuburan nanti nggak punya apa-apa. Ya kan? E, kenapa kok saya mati-matian ini sudah aja begini masih pengen bangun begitu? Karena saya pengen nanti pensiun di kuburan. Ini kalau diterima loh ya, insya Allah diterima. Pengen pensiun. Kalau kita udah letakkan yang bagus gini kan nanti selanjutnya tinggal menerus, meneruskan tinggal ngisi yang sudah ada. Syukur-syukur nanti bisa ngembangkan. Lah yang nanam pondasi awal ini kan yang ganjarannya nggak habis nggak habis-habis. Jadi kalau jenengan sekarang pengen dapat uh, apa ya pahala jariah yang mengalir, ya udah nyelengi. Berapapun nilainya itu akan sangat berarti untuk anda sendiri dalam kehidupan dunia maupun akhir akhirat. Celengi saja. Syukur-syukur nanti hari Jumat datang, Bib, alhamdulillah. Begitu saya kerja, niat nyelengi. Saya jual tanah nggak laku-laku. Ini kok tiba-tiba laku toh, Bib ya. Ini sudah saya niati, tapi jangan berubah niat. Awalnya ngger laku tak sumbang persen Barang laku delok angkane rasido Nah, itu nanti hartanya jadi enggak ber enggak berkah. Ya, niat ngasih yang banyak, niat kasih yang banyak. Nanti rezeki kita juga akan banyak. Ambil aja berapa persen terserah jenengan. Misal saya mau kerja, misalnya jenengan biasa jual kerupuk. Saya mau jual kerupuk niat 10% nanti Jumat mau saya eh, malam Jumat mau saya saya bawa. Itu insyaallah kalau dapat barokah omsetnya akan nambah akan akan naik. Seperti itu saja. Syukur-syukur bisa nyelengi dapat 100 ribu Bisa nyelengi dapat 40 ribu Syukur-syukur yang duitnya lebih banyak Bisa nyelengi dapat 1 juta Bisa nyelengi dapat 2 juta Nanti malam Jumat kita kumpulkan bersama-sama Ya, Termasuk nanti Selesai pengajian mau saya hitung bareng-bareng Saya umumkan Hasil patungan bersama dapatnya sekian Termasuk saya Ya, walaupun saya tiap hari untuk bangunan ini semua hidup saya untuk itu. Tapi ini saya satu minggu mau nawa itu khususon ya. Khususon, nawa itu khusus betul. Mau saya celengkan semua yang saya dapat satu minggu ini total nanti biar dihitung di di situ. Ini dapatnya seberapa seberapa gitu ya. E, biar eh, Allah lihat kesungguhan kita. Walladzina jahadu fina dianahum subulana. Siapa sungguh-sungguh pasti akan dibukakan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas? Jelas ya? Nah, Bib ada kota amalnya tidak. Terus nanti uh, yang dibawa itu apa? Jenengan amplopi mau saya cemplungkan ke dalam pondasi. Memang Abibnya rotok gila sedikit, nggak apa-apa. Nggak ada yang niru kok. Nggak ada. Kita buat sesuatu yang yang agak berbe Beda. Ini bid'ah hasanah ya. Jadi saya tidak akan buat kota amal tidak. Nanti kan ada banyak pondasi di situ. Nanti akan saya tunjuk nih berapa pondasi, silahkan jenengan cemplungkan di situ niati betul. Ya, diniati yang baik, minta sama Allah Subhanahu wa taala tawasul dengan semua itu. Semoga nanti bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi tolong ya, jangan masukkan cincin. Kadang saya mau cincin, cincin diambil cemplung jangan. Dolen sih. Iya, dijual saja nanti kemudian di, di apa namanya diamplopi masukkan. Mau seribu rupiah, jangan takut. Wah, isin aku, aku masuk melurun sewu. Nah, Allah tuh tidak lihat jumlahnya kok. Yang dilihat nih niatnya. Lu dua nih, dua ini mau sewu disumbangkan sewu kan luar biasa. Anak dua ini satu juta nyumbangin mau satu sewu kini ngomong uang petut gitu ya. Pelitnya luar biasa. Paham lo Wah itu dia nyumbang satu sibulus teki ratusan yuto nyumbang satu sewu berarti uang bakhil orang pak pelit pada bukan pelit sama saya, sama saya baik, dia udah mau nyum, nyumbang, tapi pelit pada dirinya sendiri. Saya nggak ngomong pelit sama saya, pelit pada dirinya sendiri. Bib kok jangan nggak terima kasih tuh bib orang dan nyumbang kok dibilang pelit. Bukan pelit sama saya. Orang yang ngasih saya satu rupiah itu orang yang baik. Gak ngasih pun orang yang baik. Cuman kalau orang hartanya berlimpah, dia kemudian bantu orang lain, mong tak itu berarti pelit pada dirinya sendiri diri kadang mikirnya untuk masa depan lah awak mati sesok itu sih bawa gawa sing mbok sumbangke sih bawa simpen kira bawa gawa nanti jadi milik ahli waris iya kalau ahli warisnya genah kalau enggak genah enteknya juga enggak genah paham Ibu, Ibu apa paham ya e, kalau jenengan enggak bisa datang malam Jumat besok enggak bisa datang ya titipkan saja temannya Ya, karena yang saya niati betul untuk urunan itu yang malam Jumat besok ya. Walaupun tiap Jumat kan tetap kita urunan ya. Tapi malam Jumat besok spesial karena malam nisfu Syakban mau kita dungani itu biar tetap ada di pondasi, mau kita tuh dungani. Bib, ada dalilnya? Ada. Jangan dikira saya tuh gini enggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Mesti jenengan bingung mau nyarikan dalil. Ayo. Jangan khawatir, ini penulis buku mana dalilnya? Ingat waktu Kanjeng Nabi dan pasukannya kehabisan makanan? Masih ingat? Ingat tidak? Dalam peperangan kehabisan makanan Kanjeng Nabi kemudian mengumumkan Siapa yang punya satu butir kurma silahkan dibawa Yang punya lima butir kurma silahkan dibawa Yang punya seratus butir kurma silahkan dibawa Akhirnya masing-masing bawa Ya, bawa Kemudian dikumpulkan sama Nabi Ada yang ngasuk Dimasukkan karung gitu ya Satu kurma, dua kurma, lima kurma, sepuluh kurma. Kan terus jadi banyak itu Selesai sama Nabi didungani diberkati sama kanjeng Nabi. Setelah itu masing-masing silahkan ngambil sepuasnya. Itu yang tadinya nyemplungkan satu pulang bawa sak karung gitu ya. Enggak ente-ente. Cuman besok dicemplungkan jangan jangan ngambil, mesti ente. Ya, dicemplungkan diniati diberkati, kita minta jenengan di rumah saldonya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya yang ngurusi majelis ini juga keperluannya diberi lebih dari yang dijuk dari yang dibutuhkan. Bukan yang dibutuhkan, lebih dari yang dibutuhkan. Berkat malam nisfu Sya'ban. Jadi dalilnya jelas atau enggak jelas? Jelas ya. Saya enggak nyari-nyarikan dalil, memang kita meniatkan, niat mau nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Cukup jelas? Jadi yang enggak bisa datang titipkan saja kepada teman-temannya. Yang dengar di rumah, ya silakan titip sama temannya. Saya yakin kalau kita gotong royong seminggu masing-masing nanya sama temannya Arab titip apa ora? Arab titip apa? Aku titip sewu, aku titip rongewu gitu ya. Satu minggu nanti satu orang bawanya banyak. Saya udah mulai nyari titipan dari teman-teman saya. Hari ini cari titipan dari teman-teman saya dapat 3 juta, alhamdulillah. Ya, ada yang titip 100 ribu, ada yang titip 30 ribu, ada yang titip 50 ribu ya, dapat 3 3 juta. Ini coba kalau kita kumpulkan titipan itu terus, nanti yang menikmati siapa? Ya yang titip itu sendiri yang menikmati. Yang titip itu sendiri yang menik mati. Cukup jelas? Dah. Saya tuh jadi paling nggak enak ngomong begini nih. Tapi ini saya paksakan harus dienak-enakkan. Ya, saya nggak usah ngomong lagi begini ya. Cukup ya? Paham apa? Urusan yang satu ini nggak paham mesti. Pura-pura nggak paham. Makasih, mari kita doakan semua yang minta doa dan menitipkan doa ya terutama yang nulis di sini yang tidak saya bacakan jangan khawatir apa yang ada yang Anda tulis di sini kan Allah Maha mengetahui dan kita sudah meniatkan ya meniatkan sesuai yang jenengan niatkan siapapun yang doa untuk kelulusan putra-putrinya doa untuk kesembuhan keluarganya doa untuk dilepaskan dari kesulitan yang sedang dihadapinya doa yang punya hajat apapun Semoga Allah Ta'ala mengabulkannya Lebih dari yang diinginkan, yang dihajatkan al hadziniyah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyakan Maliki yaumiddin. Iyakan na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-ladhina 'alaihim Ghairin maghdubi anihim. waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah dengan niat Semoga kita diberi usia yang panjang sepanjang-panjangnya, sehat-sehatnya, taat setaat to'atnya, bahagia sebahagia-bahagianya dan malam Jumat besok kita bisa berkumpul untuk memuliakan malam nisfu Sya'ban dan mendapatkan apa yang kita inginkan dan lebih dari yang kita hajatkan. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. al ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah dengan niat semoga semua orang yang membantu kita dan khususnya membantu majlis Ar-Raudhah oleh Allah taala dibantu kehidupan dunia dan akhirahnya.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 Ala hadzinah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian silahkan duduk dinikmati hidangannya. Saya mau ke atas mempersiapkan perjalanan ya. Bisa dimaklumi bisa ya? Jadi ini perjuangan. Ya memang ya capek tapi ya kudu kesel-kesel. Dunia ini kan kesel-kesel biar nanti bisa leren di sana ya. Monggo jenengan nikmati entah ini masakannya apa saya juga enggak ngerti. Coba diincip-incipi. Mas Teguh Ambarawa bisa ikut saya ke atas bentar ya.